Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman 259 masih seputar kaidah yang kemarin kita baca. Jadi pada asalnya kalau merusakkan atau menghilangkan suatu barang tapi diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya tidak dimintai tanggung jawab. Itu kaidahnya. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Kata beliau halaman 259 bagian bawah itu. Wa minha bagian, atasnya, wa minha di antaranya juga al-ariyah. Al-ariyah itu pinjam meminjam. Artinya Al-'ariyah itu pinjam-minjam. Idza talafat 'inda al-musta'ir kalau barang itu rusak di tangan orang yang minjam min ghairi ta'addin tanpa kesengajaan dan melampaui batas wala tafriitin tanpa meremehkan maksudnya dia tetap menjaganya berupaya untuk menjaganya dan tidak meremehkan ternyata rusak gitu ya ternyata ternyata apa ternyata rusak itu bagaimana ngambarakallahu fikum kita lihat kita lihat bagaimana. Fa innaha nam tudman ala qaul rajih. Maka barang tersebut tidak dimintai apa? Nah, barakallahu fikum tanggung jawab menurut pendapat yang kuat. Paham ya? Jadi kalau antum minjam barang, sudah antum rawat, sudah antum intinya antum simpan, ternyata kok hilang. Itu pada asalnya ketika rusak dan hilang tersebut itu tidak dimintai tanggung jawab. Karena bukan kesengajaan dia. Paham? Bukan kesengajaan dia. Dan ketika orang minjam, yang punya barang itu kan tidak izinkan, tafadhol. Paham ya? Tidak izinkan. Dia sudah berupaya menjaga, kemudian tidak meremehkan juga, ternyata rusak barangnya. Pada asalnya tidak penuh dimintai tanggung jawab di situ. Fayadul musta'ir yadun aminah. Karena tangan orang yang minjam itu tangan yang amanah. Orang kalau minjam biasanya dirawat atau tidak? Dirawat kan? Dirawat kalau dia sengaja tidak merawat, disepelekan, diremehkan, tidak dirawat, kok rusak tanggung jawab. Faham belum? Bedanya itu. Faham soalnya ya? Kalau minjam barang, itu biasanya orang yang minjam merawat nggak barangnya? Merawat. Tapi ini enggak, ini mah nggak dirawat, dibiarkan, tipe dikena kenapa kena panas matahari, kemudian kena hujan juga, rusak akhirnya. Berarti dia kan apa? Meremehkan dengan barang pinjaman tadi ini tanggung jawab seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Lianna sahibaha adina fiha, dikarenakan pemilik barang tersebut sudah mengizinkannya. Wasallata al-musta'ir ala mulkihi bi Dan orang yang minjam barang tadi itu sudah menguasai barang tadi itu nah menguasai apa? kepemilikan barang tersebut bikhtiarih dengan pilihan orang yang minjamkan. Maksudnya ya, sudah dengan pilihan orang yang minjamkan. Anak pinjam ini ya, ya tafadhal. Diizinkan enggak? Diizinkan. Berarti otomatis orang yang pinjam tadi menguasai barang yang dia pinjam tadi loh. Karena dari izinkan. Paham ya maksudnya? Ewa. Wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ariyatun muaddah. Adapun sabda Rasulullah wasallam, ariyah barang pinjaman itu muaddah harus dibalikkan. Barang pinjaman harus dibalikkan. Fa ma'nahu in baqiyat na'am a'taituka iyyaha fa wa illa fa a'taitaka iyyaha itu a'taituka iyyaha wa illa fala nah artinya apa maksudnya kalau barang itu masih ada aku berikan kepadamu barang tersebut kalau tidak ada maka tidak ini maksudnya apa maksudnya itu makna daripada hadis tersebut jadi kalau orang pinjam barang itu sudah diizinkan sama yang apa diizinkan sama orang yang meminjami sehingga ketika rusak tanpa ada perbuatan melampaui batas atau tanpa meremehkan tetap menjaga tapi ternyata rusak tidak diminta tanggung jawab. Tapi kalau dia rusaknya karena meremehkan, terlalu berlebihan, paham ya? Nah, maka apa? Maka dia tanggung jawab. Contohnya dia pinjam motor, motornya ini tidak pernah diisi pertalit. Eh, seringnya ngisi pertamax, harganya lumayan mahal, pertamax. Nah, barakallahu fiikum. Ternyata dia nekat. Sudah diingatkan sama pemilik motor, nanti kalau ngisi bensinnya jangan pertalitnya Pertanax, kata dia siap katanya. Ternyata dia satu pekan minjam itu misalnya pertali terus. Langsung turun mesin. Paham ya? Karena nggak cocok tadi ya. Kalau pertanax kan luar biasa, bagus harganya mahal, tapi kan mesin bisa terkondisikan kan itu. Nah, akhirnya apa? Tanggung jawab dia karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemilik barang tadi itu. Dia malah justru di situ meremehkan. Was pertalit aja murah gitu. Nyuruhnya pertanax dia malah beli pertalit Paham ya? Kalau nggak mampu bilang nggak mampu, tapi kalau udah siap minjam kemudian pemilik barang mengatakan ini bensinnya Pertamax. Udah, Pertamax. Paham tuh ya? Nah, barakallahu fiikum. Itu berarti dia sengaja gitu loh. Dan lihat, wa minha tasarruful wakil ala wajhin la ta'addi fi wa la tafrid fa innaha la nam tudman. Artinya apa? Artinya perbuatan orang yang telah dititipkan padanya suatu barang namanya wakil itu maksudnya diwakilkan jadi wakil itu ya contohnya dia e, barakallahu fikum ada bos atau atasan dia nyuruh orang e, menjadi apa wakilnya paham ya wakil itu maksudnya mirip dengan apa semacam orang yang ditugaskan untuk apa menjaga barang itulah nah dia menggunakan barang yang dia jaga tadi itu tapi tidak ada apa? tidak ada unsur ta'addi yaitu maksudnya melampaui batas wala tafrid tidak pula apa tidak pula dia meremehkan. Yang seperti ini tidak dimintai tanggung jawab. Contohnya, tolong e, barakallahu fikum ana wakilkan ini, ana mau kurban di Sumatera harganya mahal kambing. Tolong ini uangnya tak transfer di Jawa di Jogja untuk kurban di Jogja. Ternyata kata dia siap atau wakilnya, siap. Transfer uangnya diambil. Ternyata apa? Ternyata dia nyaruhnya sembarangan taruh depan rumah nih. Lima jutaan untuk dua kambing kan taruh depan rumah itu dia santai-santai hilang tanggung jawab nggak? tanggung jawab karena dia apa karena dia meremehkan tadi harta titipan tadi itu kecuali kalau dia udah nyaruh di rumah di gudang simpan digembok double tiga gemboknya misalkan rawat ternyata hilang juga dibobol lagi maling dia tidak tanggung jawab paham belum bedanya paham eh contoh yang lain Abdurrahman contoh aja Abdurrahman Abdurrahman ini tolong ada dua kambing ini nanti kalau pas Idul Adha disembelih ya. Kata antum siap katanya. Nah, antum naruh kambingnya sembarangan, taruh di lapangan itu ada. Eh, enggak dikasih makan, enggak diikat juga. Kambingnya hilang, tanggung jawab. Paham ya? Itu contohnya gitu ya. Karena apa? Kan itu ada unsur meremehkan. Kecuali antum sudah berupaya, sudah antum taruh kandang, dikasih makan juga, kasih minum, ternyata kok dicuri orang kambingnya, dia tidak tanggung jawab. Karena apa? Tidak ada unsur taat di tidak ada unsur melampaui batas, tidak pula meremehkan. Faham soal ini? Surahnya, gambarannya faham soal ini? Eh, Abdul Aziz, Hamzah, mafhum soal? Nah, berikutnya. Kata beliau, idan jika demikian, kullu ma yahsul mimma udhina fih falaysa Jika demikian berarti segala sesuatu yang terjadi berupa perkara-perkara yang diizinkan maka tidak dimintai tanggung jawab baik yang mengizinkan syariat atau pemiliknya. Wa kullu ma yahsul mimma lam yu'dzan fi fa huwa matmun. Dan segala sesuatu yang terjadi ya, berupa perkara-perkara yang tidak diizinkan maka dimintai tanggung jawab. Wa hadil qaidah laha arba'u suwar. Masyaallah. Kaidah ini memiliki empat bentuk. Empat bentuk, empat gambaran. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, kalau fikum empat bentuk, empat gambaran. Apa itu? Al-ula yang pertama, ma adina fihi syari' wal malik yaitu sesuatu yang diizinkan oleh syariat dan pemiliknya kaqat'i udwin qisasan min mamlukin adina sayyiduhu bil qisas minhu fa hadza la dhamana fihi masyaallah seperti apa memotong salah satu anggota badan sebagai bentuk qisas paham ya nah barakallahu fikum yang dilakukan kepada budak yang sudah diizinkan oleh tuannya. Budak itu kan bawaan tuan, tuannya ngomong, ini kalau orangnya bertindak kriminalitas, kalau mau dikisos kisos aja. Diizinkan nggak berarti? Diizinkan. Budak itu kan milik tuannya, diizinkan. Potong aja tangannya, potong misalkan. Perlu nggak tanggung jawab? Tidak perlu, sudah diizinkan. Paham ya? Secara syariat juga. Nah. Asalnya yang kedua, malam ya'dzan bihi syari' walal malik ka qatlil muharram sayyid ka qatlil muhrim sayyidan mamlukan bila idni malikin kata beliau yang kedua bentuknya perbuatan yang tidak diizinkan oleh syariat tidak pula pemiliknya seperti orang yang apa lagi ihram membunuh hewan buruan kan enggak boleh hewan buruan yang dimiliki oleh orang bila idnin tanpa seizin pemiliknya tapi itu maka dia berdosa dan tanggung jawab paham ya mani malikihi limalikihi eh, mani malikihi maka dia diminta untuk jawab untuk pemilik hewan tadi itu bil misal dengan yang semisalnya kalau dapat yang semisalnya misalkan dia yang dia bunuh apa ya kambing berarti nanti gantikan kambing au bil qimah atau dengan seharga kambing tadi itu in ta'adzara kalau enggak memungkinkan mendatangkan kambing yang semisalnya nah wa yudman bil jazaa fi yang azza wajal dan dia akan diminta tanggung jawab dengan balasan nanti kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala Faham maksudnya ini? Mahfum sholat yang kedua ini mahfum ya? eh na'am. Kan secara pemiliknya dia enggak mengizinkan. Eh, nah, barakallahu fikum. Secara syariat enggak diizinkan. Orang lagi muhrim, lagi ihram, itu kan enggak boleh berburu. Dia nekat dia. Berburu, dibunuh buruan, buruannya milik orang gitu loh. Hewannya tadi milik orang gitu loh. Paham ya? Nah, tanggung jawab. Yang ketiga, salisa yang ketiga, nah barakallahu fikum kata beliau Ma'adina fihi syari' dunal malik. Yaitu suatu perbuatan yang sudah diizinkan oleh syariat tapi pemiliknya tidak mengizinkan. Syariat mengizinkan, pemiliknya tidak mengizinkan. Bedakan ini. Syariat mengizinkan tapi pemiliknya tidak mengizinkan. Seperti apa? Ka'itlafi alat lahwi. Seperti menghancurkan alat-alat musik. Antum datang tiba-tiba pemiliknya kan nggak ada. Wah, ini kesempatan nih. Antum hancurkan semua. Gitarnya antum remuk, kemudian pianonya antum patah-patahkan, kemudian kemudian apa drumnya antum jebol itu ya, rusak pokoknya, pemiliknya nggak ada. Tapi syariat mengizinkan nggak? Syariat mengizinkan menghancurkan alat-alat musik. Nah, ini bagaimana? Secara syariat tidak dimintai tanggung jawab, tapi melihat apa? kondisinya. Kalau antum punya kekuatan ya nggak masalah, kalau antum orang sendiri nggak punya kekuatan antum hancurkan nanti antum bisa remuk. Paham ya? Bisa hancur antum. Karena dihajar orang-orang banyak tadi itu. Paham belum? Ini maksudnya kalau antum punya kekuatan, taruhlah antum di rumah, keluarga masih sebagian awam. Paham ya? Mungkin bapak atau ibu atau anak misalkan ya, atau misalkan kakak, dia masih awam. Nah, setiap hari main gitar terus ya, main gitar. Ha? Ternyata suatu ketika ada kesempatan dia nggak ada. Langsung antum diam-diam antum putus pakai gunting gitu, senarnya itu. Krek gitu dan pergi. Secara syariat diizinkan untuk menghancurkan tadi itu. Secara Nah, kepemilikan dia nggak ngizinkan pemiliknya kan? Enggak ngizinkan kalau tahu. Ini tak potong senarnya, jangan. Setelah syariat boleh karena alat musik haram. Faham faham maksudnya ini? Faham maksudnya? Dulu pernah ada kisah kejadian nyata ini, bukan sekedar istilahnya hoax ya. Kabarnya nyata beneran itu ya. Ada ikhwah, dia keluarganya punya televisi. Ikhwah udah tahu televisi itu haram. Caranya siasatnya biar nggak nampak sekali ketika orang tuanya nggak ada, ikhwah ini tahu eh, komponen-komponen eh, yang ada dalam televisi itu yang sangat sensitif kalau dicabut langsung mati semuanya. Ah, dia langsung buka-buka, cabut yang kabel inti tadi selesai. Orang tuanya pulang, wah ini kok mati kenapa? Mati kenapa? Diam aja dia ikhwah itu. Ewa, eh, seperti ini nggak masalah. Karena apa? Posisinya dia bisa nah barangkali fikum mengkondisikan keadaannya. Faham ya? Karena secara syariat kan haram gambar nafsu bernyawa. Faham maksudnya ya? Secara syariat diperintahkan untuk memadamkan itu loh. Faham ini? Melihat apa? Si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Tidak apa? Tidak sewenang-wenang. Caranya tadi itu. Secara syariat diizinkan, pemiliknya mengizinkan. Fala dhamana fihi maka enggak ada dhaman wala isma, tidak ada dosa li'anna idna malikih Naam ghairu mu'tabarin karena izinnya pemilik tersebut enggak dianggap. ditahrimi ibqaihi alaih karena diharamkannya membiarkan alat musik itu tetap ada. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi kalau memungkinkan bisa menghancurkan secara diam-diam hancurkan. Paham ya? Seperti itu. Naam barakallahu fikum. Taruhlah seandainya naam barakallahu fikum di rumah ada gitar, ada drum misalkan atau alat-alat musik yang ada. Diam-diam antum rusak misalkan. Orang pada enggak tahu ya rusak. Kemudian dia nanya, "Siapa yang rusak ini?" Diam aja udah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau kan enggak masalah. Yang jelas itu secara syariat diizinkan. Faham maksudnya ya? Eh, seperti itu. Contohnya apa contohnya? Antum masuk ke kamar ikhwah atau tem kamar teman, menjumpai banyak gambar itu. Sampo ada gambarnya, sabun ada gambarnya, kemudian makanan juga ada gambarnya, tapi ada spidol permanen di situ. Antum menghapus tanpa izin pun, enggak masalah. Secara syariat diizinkan enggak ini? Diizinkan, walaupun pemiliknya nggak izinkan, salah salah diizinkan, nggak perlu tanggung jawab nanti. Dihapus kepalanya semuanya. pemilik datang ini kenapa? Kenapa dihapus ini? Jelaskan semampunya, selesai. Paham ya? Secara global seperti itu. nam Ini kalau memungkinkan. Arabiah yang keempat, ma'adinal malik duna syari'. Pemiliknya mengizinkan tapi syariat nggak mengizinkan. Ini penting. Pemiliknya mengizinkan tapi syariat tidak mengizinkan. Berarti mana yang dijadikan patokan syariat atau pemiliknya? Syariat kita lihat. Misal seperti an ya'dzan li syakhsin bi qatli nafsihi. seperti ada orang mengizinkan untuk orang lain membunuh dirinya. Au qat'i udwin minhu atau memotong salah satu anggota badannya. Au ihraqi malihi atau membakar hartanya. Contohnya gini. Ah, Anak stres ini, stres ini. Enggak kenapa? Pilkada kalah Contohnya gitu. Nah, terus bagaimana? Tolong dipotong sebolanan ini, potong, potong. Jempolannya yang potong tolong, tolong dipotong. Ngizinkan dia. Secara syariat boleh enggak? Syariat ngizinkan syariat? Enggak ngizinkan, dia mau menyiksa diri sendiri. Diizinkan enggak Bang? Tapi dia ngizinkan jempolannya potong. Nah, biar apa? Biar mati sekalian katanya. <laughs> Atau enggak boleh ngikutin situ. Paham ya? Atau contoh yang lain, wah Anas sudah kalah pilkada kalah, sudah semua tak suap tapi enggak menerima suapan, uangnya sisa 5 juta, bakar uangnya ini kan? Sama dia ngomong suruh bakar. Antum disuruh bakar mau bakar enggak? Jangan dibakar daripada dibakar, Pak, ana manfaatkan itu caranya. Paham ya? Untuk jalan raya kan masalah. Maksudnya apa? Maksudnya itu walaupun pemiliknya mengizinkan, selama syariat tidak mengizinkan berarti tidak diperbolehkan. Mafhum gambarannya ini insyaallah Ibrahim Ewanan. Kata beliau, au ihraq la membakar hartanya. Fal idnu huna ghairu mu'tabar. Izin di sini enggak dianggap. Fala yubihu lil ma'dzun lahu fi'lu. Gak diperbolehkan bagi orang yang diizinkan itu melakukannya. Tolong ana lagi punya permasalahan rumah tangga, ada problematika rumah tangga nggak bisa selesaikan. Masalahnya apa sih? Masalahnya sepele. Lah apa? Jubah ana nggak setrika oleh istri katanya. Masalah jubah setrika istri muara besar dia. Jadi anak nggak tahan hidup lagi. Tolong jendi anak, tolong dipatah ini. Tolong dipatah ini, tolong. Nyuruh orang dipatah. Selamat dia dipatah beneran, ya tanggung jawab. Karena syariat nggak mengizinkan. Paham ya? Itu penting ya, itu contoh aja biar antum paham itu ya. Sebenarnya kalaupun pemiliknya mengizinkan tapi yang mengizinkan jangan. Nah. Fa inna fi'la nam fa in fa'ala fa in fa'ala fala dhamana alaih. Kalau seandainya dia melakukannya, nah barakallahu fikum, maka tidak ada dhaman bagi dia lil adzin untuk orang mengizinkan tadi. Lakin alaihi dhaman. Nah barakallahu fikum, lakin alaihi dhaman li haqqillah. Akan tapi dia wajib membayar apa? Nah, tanggung jawab terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Fayutman mayalzimuhu bihadil jinayah, maka diminta tanggung jawab orang yang mengharuskan untuk berbuat kriminalitas ini. nah barakallahu fikum wa yusarrif ila baitil mal, Nah wa yusraf ila baitil mal dan hartanya diserahkan ke baitul mal, lakin in aradal imam an yaktas minhu ma yujibul qisas akan tetapi kalau imamnya pemimpinnya itu ingin mengkisas sesuai dengan perbuatan yang mengkhawatirkan untuk dikisas falahu dzalik maka eh, diperbolehkan di situ fima yadhhar terhadap pendapat yang benar il nah, terhadap yang nampak perbuatan tersebut illa kecuali an yakunal jani jahilan kecuali yang berbuat jahat tadi orang bodoh gharinam ghiriran yaitu orang tertipu yadunnu anna idnal majni alai ya, dia menyangka bahwasanya izin eh, orang yang dijahati tadi itu yubihu dalik sudah membolehkan perbuatan tersebut. Fayam tani nam al-qisas liquwwati subha Maka terhalang-halangi kisah ini dikarenakan apa? Sangat kuat sekali subha atau kesamarannya. Jadi gini. Kalau disuruh oleh pemilik tadi itu, tolong jempolanan tolong dipotong. Anak ah, mau bunuh diri tapi nggak mampu-mampu, sudah jatuh dari lantai 4 pun nggak mati-mati, cuman patah kakinya. Tolong dipotong jempolan anak ini biar pendaranya hebat kemudian meninggal dunia. Ngizinkan dia pemiliknya. Yang disuruh tadi kok mau? Paham ya? Yang disuruh tadi kok mau? Nanti siapa yang tanggung jawab di situ? Eh? Yang nyuruh atau yang disuruh mau tadi? Yang disuruh tadi itu kalau mau dia tanggung jawab. Paham ya? Karena apa? Karena secara syariat enggak diizinkan itu loh. Faham maksudnya ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Bahkan kisos itu loh. Bahkan kalau imam nyuruh kisos, kisos. Denda-denda. Faham maksudnya ini ya? eh na'am barakallahu fikum seperti itu. Kecuali kalau orang yang berbuat tadi itu orangnya bodoh, tertipu, itu masih ada toleran lah di situ. Paham ya? Orang yang enggak tahu apa-apa, anak kecil itu tolong dipotong jempolannya, tolong dipotong. Dipotong beneran anak kecil tadi. <laughs> Akhirnya meninggal dunia orangnya. Nah, anak kecil diminta tanggung jawab atau tidak? Karena bodoh enggak tahu ini enggak diminta tanggung jawab. Salah sendiri gitu loh orangnya tadi. Tapi kalau orang yang paham, semua orangnya paham kemudian dia juga mengincar hartanya misalkan ya, eh, tolong dipotong tanganku ini, tolong dipotong sama dia potong beneran karena mengincar hartanya misalkan. Ya udah, yang motong ini dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena secara syariat tidak mengizinkan syariat. Paham ya? Secara syariat tidak mengizinkan. Nah, Mafhum soal ini, Husain? Eh, wa na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kemudian berikutnya <laughs> Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini dulu. Apa kata beliau? Wa al muhsini min sabili wa atsuhu dzalimu fasma' qili. Artinya apa? Wa al muhsini min sabili. Maksudnya apa? Maksudnya itu bagi orang yang berbuat baik, nam itu tidak ada hukuman. Wa atsuhu adh-dhalimu Adapun sebaliknya orang dolim yang dapat hukuman. Fasma' qili. Qili itu artinya qauli aslinya. Karena untuk apa? Untuk me menyesuaikan pantun terkadang seperti itu harokatnya bisa berubah-ubah. Namanya darurat syi'riyah. Jadi kalau antum belajar nahwu jangan usah bingung. Belajar nahwu kalau ketemu pantun seringnya apa? Berseberangan pantun itu. Semula tanwin enggak boleh tanwin. Semula enggak boleh tanwin jadi tanwin fiil pun ditanwin juga. Karena daurah syairnya tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi di sini qili maknanya qauli. Artinya apa? Dengarkanlah ucapanku. Kalau orang yang ingin berbuat baik kemudian kok sampai mencelakai orang lain, maka dia tidak diminta tanggung jawab. Contohnya, dia punya sawah di belakang rumah. Orang ini pengennya ngeduk sumur atau gali sumur untuk orang itu mengambil manfaat. Gali sumur dia. Enggak enggak tahunya ada orang nyari apa? Nyari telur apa namanya ngangkrang. Wah, ini. Masuk sumur orangnya, meninggal dunia itu loh. Tanggung jawab enggak yang bikin sumur tadi? Tanggung jawab enggak? Nabil. Dia ini ya. Dia punya rumah, punya pekarangan di belakang rumah. Rumah tanah dia juga itu loh. Bikin sumur situ biar orang-orang nanti kalau pas terceklek itu bisa ngambil air ke situ gitu kan. Tujuannya bagus enggak? Bagus, tapi kan tanah dia, milik dia juga. Paham ya? Kemudian lagi digali kurang lebih 20 meter lah. Namanya <laughs> 20 meter udah keluar airnya gitu. Ada orang e, nyari apa? Na'am barakallahu fikum telur ngangkrang. Telur semut yang merah itu, Bang, untuk e, makan burung dia nggak ngelihat bawah dia langsung gini ada. Langsung los ini ya. Ternyata apa masuk sumur yang meninggal dunia. Pemilik sumur tadi itu diminta tanggung jawab enggak? Kalau di sini tidak. Kenapa tidak? Karena tujuan dia berbuat baik, bukan sengaja mencelakai. Dia ada niatan enggak untuk menjebak tukang tani eh, telur ngangkrang itu? Nggak ada niatan kan? Nggak ada niatan. Pak belum? Contoh yang lain. Jalan raya mau diganti aspalnya dibongkar-bongkar rusak-rusak semuanya. Nah, kalau film tujuannya bagus mau diganti aspal. Belum diganti orang nekat, trek-trekan situ naik motor, jempale itu loh. Oh, Ayo, iya? jatuh situ meninggal dunia orangnya. Yang tadi yang rusak jalan tadi itu diminta tanggung jawab atau tidak? Tidak. Karena tujuannya bukan jebak dia ya. Tujuannya tidak menjebak dia. Contoh yang lain juga ada. Eh, ada orang karena setiap hari ayamnya itu dimakan oleh fasikoh, hewan fasik tikus. Paham ya? Akhirnya dia bikin jebakan tikus biar tikusnya terperangkap. <laughs> Paham ya? Jebakannya ditaruh dekat kandang ayam itu loh. Nah, ternyata ada orang nah barakallahu fikum mau beli ayam, lupa pemilik pemilik apa pemilik ayam tadi lupa kalau dia ada jebakannya. Dia baru mengambil gini tangannya kejebak ya. Putus jempolannya. <laughs> Nah, sekarang yang masuk jebakan tadi itu, itu diminta tanggung jawab atau tidak? Tidak karena dia tidak sengaja untuk berbuat kriminal. Itu maksudnya pantun ini, biar tambah jelas ya, seperti itu. Jadi kalau antum tujuannya baik, bukan tujuan menjebak, tapi kalau ada orang yang terjebak situ, bukan apa tanggung jawab kita. Kata beliau, "Hadi aidan qa'idatun ma'khudatun minal Qur'an Karim." Kata beliau, ini juga kaidah yang diambil dari Al-Qur'an Karim. Qala Allah tabaraka taala, Allah taala berfirman, "Ma'alal mustinina min sabil." Tidak ada suatu dosa atau Eh, jalan yang dia itu telah bagi orang-orang yang berbuat baik. Fakulu muslim fa innahu la sabila alaih. Maka setiap orang yang berbuat baik tidak ada celaan bagi dia. Karena sabila alaih maksudnya, maksudnya adalah torik yulam bihi. Maksudnya tidak ada celah untuk dia dicaci maka atau dicela. Wadzalim huwa alladhi alaihi sabil. Sedangkan orang yang berbuat kezaliman dialah yang celah. Faham maksudnya ya? Naam. Liqouli ta'ala fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi. Sesungguhnya celaan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat kedzaliman, mendzalimi manusia dan menginginkan suatu keinginan yang tidak benar di muka bumi ini. Faham maksudnya nih? Ewa. Jadi kalau atom tujuannya baik, bagus, ternyata kok mencelakai orang, maka antum tidak diminta tanggung jawab karena antum tidak sengaja untuk mencelakainya. Faham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Contoh lain mau enggak contoh lain? Contoh lain gini. Ada hewan yang suka makan ayam yang warnanya coklat apa namanya itu? Garangan. Bahasa bahasa Indonesia apa, Mas? Semata musang itu ya? Eh, hewan musang. Nah, dia bikin jebakan eh, nasi tahu daging, daging ada racunnya itu. Paham ya? Taruh situ biar musangnya terjebak. Ternyata yang makan apa? Eh, yang makan ini kucing tetangga, kucing anggora, mahal harganya. Paham ya? Mati kucingnya. Kucingnya malah mati. Kucingnya mati karena makan apa? Daging ada racunnya tadi dia tidak diminta tanggung jawab. Karena tujuan dia menjebak bukan kucing yang dijebak, tapi apa? Tapi nah barakallahu fikum musang tadi yang suka makan ayam tadi itu. Makanya tujuan dia bukan untuk berbuat kriminal. Yang diminta tanggung jawab itu yang berbuat kedzaliman sengaja gitu ya. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum, qauluhu wa ma 'alal muslim min sabil dan tidak ada celaan bagi orang yang berbuat baik, yakni laisa 'alaihi tariqun yulamu bihi. Tidak ada jalan yang na barakallahu fikum yang dia itu bisa dicela dengannya. Au yutman bihi atau diminta tanggung jawab dengannya Li li'annahu muslim karena dia berbuat baik. Paham ya? Seringnya para ulama kalau mencontohkan seringnya ya, anak tumpai berkali-kali itu masalah sumur tadi itu. Jadi dia gali sumur eh, mungkin di halaman rumahnya atau di sawah dia. Kan milik dia semuanya bukan milik orang lain. Kecuali kalau dia gali sumur di tengah jalan. Gali sumur tengah jalan, ada orang lewat masuk sumur meninggal dunia tanggung jawab. <laughs> Karena jalan itu bukan apa? Bukan untuk dibikin sumur gitu ya. Kalau dia bikin sumur punya dia, pekarangan dia, sawah dia juga. Ya karena belum sempat ditagerinnya, masih dikasih apa istilahnya itu? Semak-semak itu rumput-rumput itu biar nanti enggak ada hewan yang masuk. Ternyata ada orang nyari-nyari eh, nyari apa nyari barang atau nyari sesuatu masuk sumur meninggal dunia dia tidak diminta tanggung jawab Mohon salat ya? Eh, na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lihat dikit lagi. Dalil dalik dalilnya mengenai hal tersebut qaulu ta'ala firman Allah ta'ala wa 'alal muslimina min sabil. 'alal muslimina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang berbuat kebaikan. Tidak ada celaan, hukuman enggak ada. Falau fa'ala al-insanu syai'an al ihsan wa tanifa bihi syai'un fala dhamana alaih. Kalau seandainya ada orang membuat sesuatu berupa kebaikan kemudian sampai merusak sesuatu yang lain, maka tidak ada tanggung jawab di situ. Tidak diminta tanggung jawab karena tujuan dia bukan sengaja untuk merusak barang tersebut. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Misal dari contohnya, rajulun wada'a ahjaran fi suq min ajli an yamsha nas 'alaiha. Ini penting ini ya. Ada orang meletakkan batu-batu di pasar. Dalam rangka agar orang itu berjalan di atas batu-batu tersebut. Mungkin becek itu loh. Musim sekarang musim hujan kan, kalau pasarnya belum diaspal misalkan, Jalan becek kan orang bisa kepleset itu loh, kan ganggu orang juga. Dikasih batu-batu sama dia itu loh. Kita lihat. Li'alla yaqa'u fil dahq aw zalaq agar orang itu tidak terpleset. wais yasqutu akhirnya mereka jatuh. Paham ya? Nah, lakin akan tapi hasala minan nas mm, barakallahu fikum na'am man afara bihadil ahjar wa usiba. Nah, tapi ternyata ada orang juga terjadi dia melewati tersandung, ada orang tersandung dengan batu-batu tadi itu. Akhirnya jatuh dia. Fa inna wadi'al ahjar la yutman li'annahu muslim. Yang meletakkan batu tadi enggak dimintai tanggung jawab karena dia berbuat baik. Tujuan dia baik enggak tujuannya? Baik. Jalannya becek. Orang kalau lewat terpleset. Sama dia letakkan batu-batu itu biar orang bisa lewat. Kalau dalam masyafal ada orang lewat enggak ngelihat-lihat ada batu yang agak tinggi itu namanya tendang sama dia. Jatuh dia. Paham ya? Jatuh, jempolannya patah Mam ya? Mungkin batunya tajam mungkin ya. Jatuh, sebenarnya patah. Dia tidak dimintai tanggung jawab di situ. Karena tujuan dia bukan untuk menjebak orang tapi untuk berbuat baik. Insya Allah paham soal ini ya? Bisa dipahami ya? Wallahu taala yaqul sedangkan Allah Taala berfirman, "Ma 'alal muhsinina min sabil" dalilnya. Tidak ada celaan atau hukuman bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Contoh yang kedua, rajulun akhar hafara bi'ran ini ya, benar kan? Rajulun akhar seringnya contohnya mirip ini. Di kitab-kitab mana saja seringnya muncul ini yang gali sumur ini. <laughs> apa Ustaz. Rajulun akhar hafara bi'ran ila janib tariq. Min ajli an yashrab an-nas minhu. Ada orang, orang lain ini ya, gali sumur di pinggir jalan, bukan tengah jalan, bedakan pinggir jalan. Dalam rangka untuk apa orang-orang itu biar bisa minum darinya ketika kemarau atau paceklik misalkan. Fasaqata fihi insanun tiba-tiba ada orang jatuh sumur, masuk sumur. Fa inal hafira la yutman maka yang menggali sumur tidak dimintai tanggung jawab. Paham ya? Karena galinya enggak di tengah jalan, di pinggir jalan kan mungkin ada lahan, ada sawah misalkan. Li'annahu muslim karena tujuan dia baik. Biasanya kalau musim kemarau di pelosok-pelosok itu kan belum masuk PDAM. Sulit nyari airnya. Nah, dia inisiatif ini kayaknya pinggir jalan ini kayaknya eh, ada mata air namanya digali sama dia. Digali baru dapat berapa meter nih, Bang? Baru dapat berapa meter nih, Bang? 20 meter ya. Baru dapat 20 meter, 20 meter kata rumah syafal ada orang lewat itu loh. Eh, orang lewat masuk sumur itu meninggal dunia, enggak dimintai tanggung jawab. Karena tujuan dia gali sumur bukan untuk menjebak tapi untuk berbuat kebaikan. Yang terakhir. Rajulun a'ta syakhsan wadi'atan yahfaduha lahu. Tsumma talifat al-wadi'ah, tsumma talafat al-wadi'ah bi ghairi ta'addin minhu wala Masya Allah. Fa hu la dhamana 'alal muwadda' al muda' an 'alal muwadna 'alal muda' annahu muslim. Artinya ada orang memberikan barang titipan ke orang lain agar dia menjaganya dan juga menyimpannya. Tiba-tiba barang yang dititipkan tadi rusak. Rusaknya itu bukan karena dia sengaja merusak, bukan. Bukan karena dia meremehkan juga bukan. Sudah ditata, rapi, dirawat, ternyata rusak juga fa innahu la dhamana 'alal mu muda' li'annahu muslim maka tidak dimintai tanggung jawab terhadap orang yang dititipin tadi dikarenakan dia berbuat baik ana mau safar ini kemana ke Malaysia ana bisa enggak nitip motor bisa kata si orang yang menerima eh, titipan barang tadi ya titipkan sama dia sudah ditaruh di rumah motornya digembok gemboknya double tiga sudah bayangkan itu paham ya double tiga ternyata dibobol oleh maling gitu loh Maling zaman sekarang kan sange-sange. Online aja ketemu kuncinya. Paham ya? Nah, kalau film dibobol maling diambil oleh maling lari. Nah, dia tidak diminta tanggung jawab. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Berbeda halnya orang dititipin. Tolong nanti titip motor ya. Apa mereknya? Tiger, motor Tiger, motor jantan itu ya. Sekarang kan langka motor itu ya. Nah, kalau fikum. Kemudian apa? Kemudian eh, orangnya langsung apa? Udah aman-aman soal aman katanya. Eh, yang dititipin barang tadi santai ada aman katanya. Ditaruh depan rumah gak dikunci wala syai, dibawa kabur orang tanggung jawab kalau situ. Beda enggak Abdurrahman? Bisa bisa bedakan? Eh, wah, jadi itu namanya apa? Tafrid, meremehkan itu loh ya. Nah, barakallahu fiikum. Kalau ta'adin apa ta'adin contohnya? Barang titipan sama dia digunakan trek-trekan. Paham ya? Anak titip motornya, tak tinggal safar ke Malaysia 10 hari misalkan ya udah. Tayib, enggak masalah titipannya. Sama dia digunakan motornya untuk balapan. Paham ya? Untuk balapan ternyata apa? Nabrak tembok. Motornya remuk, tanggung jawab dia. Karena dia tidak menjaga barang titipan orang lain. Mafhum insyaallah? Itu contoh aja. Contoh itu nggak masalah bebas, yang penting antum paham itu ya. Nah, barakallahu fikum. Karena ini sambungannya dibaca kalian ya, biar nggak nanggung. Qaluhu wa aksuhu adz-dzalimu fasma'ini. Dan lawannya adalah orang yang berbuat kedzaliman, maka dengarkan ucapanku. Adz-dzalim huwal mu'tadi Dolim itu adalah mu'tadi orang yang berbuat kriminalitas atau kejahatan. Karena dolim itu nah pelakunya kalau perbuatan dolim, watun usyai' fi ghairi maudhi'ihi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fa innahu yutman liqauli liqaulihi sallallahu laisa Nah barakallahu fikum li'arqidh dzalimin haqqun. Masyaallah. Artinya apa? Maka dia dimintai tanggung jawab dikarenakan sabda Rasulullah SAW tidak ada hak sedikit pun bagi keringatnya orang yang berbuat kezaliman. Jadi tetap harus dihukum itu loh. Keringatnya aja nggak dianggap itu ya. Walaupun dia istilahnya keringatan atau istilahnya berusaha keras kalau zalim zalim itu maksudnya. Kita lihat sini. Wa misalu dzada contohnya rajulun qaal ada orang mengatakan hadza tariq alladhi yamshi bihi fulan la adanna fihi ahjaran la'allahu ya'sur biha fayusab ini. Ini sengaja dia. Allah musta'an. Orang nakal ya. Ya istilahnya latar belakangnya nakal orangnya ini ya. Dia ngomong. Ada ngomong, jalan ini yang orang yang si fulan lewat situ, sungguh aku akan letakkan batu-batu di atasnya biar nanti dia lewat terapa tersandung jatuh." Ternyata benar lewat tersandung jatuh, itu loh. Tanggung jawab atau tidak? Tanggung jawab nggak sini? Tanggung jawab karena sengaja. Faham belum? Ibrahim, mafhum? Eh, mafhum soalnya? Eh, sengaja enggak nih? Sengaja dia ngomong sendiri kan, jalan ini yang dilewati si fulan itu, sungguh aku akan meletakkan batu-batu di atasnya biar dia nanti tersandung gitu loh. Ternyata lewat tersandung beneran. Fahasal al-amr bi an kharaja wa asara biha fa Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, orang itu bener lewat situ, eh, keluar dan lewat situ jatuh atau tersandung tadi itu. Nah, menimpa orang batu tadi itu ya. Fa innahu yutmani annahu dzalim, maka dia dimintai tanggung jawab karena dia berbuat kedzaliman sengaja. Berikutnya, sumur lagi. Rajulun akhar hafara bi'ran fi wasit tariq ini. Ada orang lain gali sumur di tengah jalan. Oh, jalan raya itu misalkan Jogja Solo lah misalkan ya, jalan tengah jalan mungkin sumur itu. Di tengah jalan Fasa nas biha. Langsung ada orang apa masuk sumur itu loh, jatuh ke sumur itu. Tapi bangunnya bukan pinggir jalan ya. Kalau yang pertama tadi apa? Pinggir jalan, masih mending. Pinggir jalan mungkin salah dia kan nggak masalah kan? Kalau ini tengah jalan, masuk tarik, tengah jalan. Orangnya jatuh ke sumur fa innahu yutman. Maka dia diminta tanggung jawab hatta wa in arada an yashrab an-nas minha walaupun tujuan dia baik. Tujuan apa baik kok biar orang-orang nanti kalau kemarau paceklik ngambil air di situ. Tapi bangun tapi bikin sumurnya kan keliru tengah jalan. Tujuan dia baik tapi keliru. Paham ya? Kalau tujuannya baik jangan tengah jalan, bahaya tengah jalan itu ya. Orang lewat lalu lalang gitu ya. Nah, kita lihat ini. Walaupun dia ingin agar manusia itu minum dari air tersebut. Li'annahu ghairu muhsin karena dia tidak berbuat kebaikan. Falaisa minal ihsan an tahfir albir. Bukan termasuk kebaikan kamu menggali sumur walau lil muslimin walaupun untuk kaum muslimin fitorikihim di jalan mereka, di jalan mereka. Lakin ab'anan lakin ab'idha 'anil tariq. Tapi kalau mau bikin sumur jauhlah jauhkanlah dari jalan biar orang tidak apa? terkena Nah barakallahu fikum bahayanya. Mahum soalan ya. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Al-ghasib idza ghasaba min syakhsin syai'an thumma talafa hadha syai' Orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin ghasab namanya. Ghasib itu orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin. Apabila dia ghasab mengambil barang orang lain, kemudian barangnya diambil rusak sama dia. Nah, aw hasala fihi naqsun atau kurang. Fa innal ghasib yatmanuhu li'annahu dzalim. Maka orang yang ngambil barang tanpa izin tadi tetap bertanggung jawab karena dia buat zalim. Contohnya Contohnya, tak kasih contoh biar tambah jelas. Dia mau pergi buru-buru. Eh, ngambil sandal temannya nggak izin, sandal yang diambil milih sandal eger. Paham ya? Contohnya ya, eger kan mahal harganya kalau ori. Paham Bang? Salah Bang? Dia mau pergi buru-buru, Bang. Eh, karena buru-buru dia ngambil sandal temannya tanpa izin, milih sandal eger. Yang ori, ambil sama dia. Di tengah jalan dia sholat di masjid. Tertinggal sandalnya hilang. Dia berarti menghilangkan sandal yang dia ngambil tanpa izin tanggung jawab. apa belum contohnya nih? Isa mafhum? Ewan na'am. Itu kalau hilang, kalau kurang apa contohnya berkurang? Contohnya berkurang apa contohnya? Nah, barakallahu film Contohnya dia Naam menggunakan motor orang lain tanpa izin. Bensinnya diisi sudah diisi penuh lah. Bensinnya diisi penuh. Digunakan muter-muter muter-muter bolak-balik bolak-balik digunakan dia berkurang 2 liter. Paham ya? Berarti berkurang enggak itu? Berkurang motornya masih utuh, tapi bensinnya berkurang tanggung jawab 2 liter tadi itu. Seperti itu. Karena tanpa izin. Nah, dolim juga di situ ya. Qaulu fasma' qili aqili mana qauli ya kan? Qili maknanya qauli, ucapanku. kalau ta'ala wa man asdaqu minallahi qila. Ya kan? Ya, dan tidak ada yang lebih jujur uh, ucapannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza takmilatul bait ini penyempurna pantun walakin fihi faedah wahia tapi di sini ada faedah yaitu annahu yanbaghi insan an yasma' ma yuqalu minal ilmin nafi' bahwasanya selayaknya bagi seseorang itu untuk mendengar apa yang diucapkan berupa ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu bermanfaat sampaikan didengarkan karena apa? Karena yang namanya ilmu itu barakallahu fikum dengan adanya pengajaran mudakarah itu akan hidup hayatul ilmi tuh hidupnya ilmu itu dengan mengulanginya nah kemudian terkadang ada faedah yang berharga penting terkadang harus apa dicatat ya disimpan karena apa karena konyitil ilma bil kitabah ikatan ilmu itu dengan tulisan itu diantaranya barakallahu kemudian juga apa kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya apa zakatnya mengajarkannya zakatul ilmi taklimuhu. zakatnya ilmu itu mengajarkannya nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin